Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya al-syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sudah mengambil terakhir adalah mengenai al-musalsal. Al-musalsal itu adalah hadis yang para perawi sepakat. Nah, berada di atas satu keadaan Baik keadaan tersebut langsung berkaitan dengan perawinya atau riwayatnya. Paham ya? Maksudnya misalkan keadaan perawi yang dia yang meriwayatkannya itu ketika mengambil periwayatan dalam keadaan berdiri, nanti ketika dia menyampaikan juga berdiri juga. Keadaannya berdiri semua orangnya. Paham ya? Maksudnya masing-masing perawi yang menyampaikan hadis itu berdiri. Ini nanti juga berdiri. Berdiri sampai nanti intinya dia ketika menyampaikan hadis dari gurunya kalau dalam keadaan berdiri, enam atau gurunya ini berangkat berdiri maka dia ketika nyampaikan juga berdiri. Kalau dalam ada senyum, dia juga senyum. Itu namanya musalsal. Paham ya? Kalau riwayatnya nah barakallahu fikum sebagaimana kemarin contohnya sudah kita lewati. Nah, kalau misalkan riwayat nah, itu misalkan ada lafaz nah barakallahu haddatsana, berarti semuanya haddatsana semua, sepakat dengan lafaz haddatsana. Enggak ada akhbarana. Mau salah ya? Terlanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Naam barakallahu fikum wa faidatul musalsal dan fa'idah musalsal fa'idah musalsal adalah bayanu dhabtir ruwati fi akhdhi ba'dihim min ba'd yaitu menjelaskan tentang nah barakallahu fikum kekuatan hafalannya seorang perawi di dalam mengambil hadisnya dari sebagiannya atau mengambil hadisnya sebagian dari sebagian yang lainnya. Wa inayati kulli wahidin bittiba'i man qablah dan juga perhatian penuhnya dia nah, masing-masing perawi di dalam mengikuti orang yang sebelumnya mengikuti guru yang sebelumnya. Jadi melihat menunjukkan kekuatan dia itu, kekuatan hafalan dia itu. Kalau dia menyampaikan persis, kuat berarti hafalannya. Itu termasuk faedahnya musalsal musalsal seperti itu. Kalau misalkan dulu gurunya menyampaikan dalam keadaan senyum, dia pun menyampaikannya juga senyum. Itu menunjukkan kekuatan hafalannya kuat sekali. Karena sampai senyumnya itu contoh itu loh. Maksudnya ini ya. Nah, kalau misalkan gurunya ketika menyampaikan dulu dalam keadaan berdiri, ini nanti perawinya ketika ingin menyampaikan ke orang lain juga berdiri. Karena menunjukkan bahwasanya benar-benar persis gitu bisa dikatakan nah barakallahu fikum sepakat dengan berdiri tadi itu. Paham? Ewa. Berikutnya. Tahammulil hadits wa ada'uhu. Pembahasan yang baru masih sambungan juga tahammulil hadis wa ada tahamul itu adalah mengambil hadis. Maknanya tahamul itu akhdu. Jadi tahammulil hadis akhdul hadis. Mengambil hadis wa ada'u ada'u tablighuhu menyampaikan. Pahami makna-maknanya ya? maknanya pahami baik-baik ya. tahamul itu akhdu mengambil. Jadi seakan-akan akhdul hadis wa tablighuhu. Mengambil hadis dan menyampaikannya. Mahum salah ya? Jadi tahammul itu mengambil, ada uhu itu menyampaikan. Mahum salah menyampaikan hadis. nah Jadi kita sekarang akan membahas mengenai nah, barakallahu fikum bagaimana nah, cara mengambil hadis dan juga menyampaikannya. Ternyata ada cara-caranya dan ada rinciannya mengenai pengambilan hadis dan juga penyampaiannya. Kata beliau, tahammulil hadis yaitu mengambil hadis, ta'rifuhu definisinya, syurutuhu dan syarat-syaratnya, anwa'uhu dan jenis-jenisnya. Nah, barakallahu fikum Jadi akan kita bahas nanti definisi mengambil hadis itu bagaimana, syarat itu bagaimana, kemudian apa jenisnya bagaimana. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Tahammulil hadis, yaitu cara mengambil hadis. Nah, ingat-ingat ya tahammul itu al-akhdhu. Tahammul akhdhun. Ada ai tabligh. Masyaallah ya. Nah, seperti itu. Tahammulil hadis yaitu mengambil hadis. Akhadahu amman hadatha bihi anhu. Maksudnya adalah apa? Dia mengambil hadis itu dari orang yang telah menceritakan nah dengannya dari hadis tersebut. tersebut. Maksudnya dia mengambil dari orang yang menceritakan hadis kepadanya gitu loh. Mau ya? Itu namanya tahammul, mengambil hadis. Nah, berarti kalau misalkan antum Duduk di majelisnya Syekh Mukbil misalkan. Dalam keadaan Syekh Mukbil masih hidup. Antum mengambil ilmu dari Syekh Mukbil namanya tahammul. Mengambil ilmu. Nah, ketika antum pulang ke kampung menyampaikan ilmu yang diambil oleh Syekh Mukbil namanya apa? Ada. Namanya ada atau dikenal tabligh menyampaikan. Mafhum insyaallah? Naam. Wa syurutuhu salasatun dan syarat-syaratnya ada tiga. Syarat menyampaikan hadis ada tiga. Pertama at-tamyiz. Eh, pertama adalah at-tamyiz yaitu apa? At-tamyiz itu, tamyiz itu bisa membeda-bedakan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam, bahwa maksudnya membedakan bagaimana at-tamyizu wa huwa fahmul khitab. Naam, wa raddu jawabihi 'ala shawab. Yaitu memahami pembicaraan dan juga menjawab jawaban sesuai dengan jawabannya benar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Maksudnya dia itu apa? Nah, barakallahu fikum ketika mengambil hadis itu memahami apa yang dibicarakan. Sehingga nanti ketika apa? Ditanya jawabannya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang disampaikan. Wal ghalib an yakuna inda tamami sab'is sinin. Dan ghalibnya seringnya kebanyakannya itu nah barakallahu fikum tamyiz ini maksudnya sudah mumayyiz gitu ya, sudah mumayyiz syarat-syarat mengambil hadis itu upayakan dan mumayis. Mumayis sudah bisa bedakan antara yang merah, hijau, kuning, paham ya? Dan yang panas, yang dingin, yang manis, yang eh, barakallahu fikum pahit, yang pedas itu namanya mumayis. Paham itu maksudnya ya? Dan seringnya kata beliau wal ghalib an yakuna 'inda tamamis sabisinin. Ketika usianya sudah mencapai 7 tahun. Karena biasanya kalau anak kecil antum bilang eh milih kanan atau kiri? Kiri milik kiri atau kanan? Eh, milik kanan atau kiri? Kanan. Kiri atau kanan? Kiri. Masih bolak-balik itu, berarti dia masih belum kokoh. Tapi kalau sudah mumayyiz itu kalau kanan ya kanan, kiri kiri gitu loh. Apa maksudnya ya? Jadi sudah benar-benar bisa dikatakan kalau dia nganti ngambil hadis itu enggak keliru ketika nyampaikan. Itu aja intinya. Nah, barakallahu fiikum. Karena kalau saya, karena kalau masih belum mumayyiz, misalkan dia ngambil dari gurunya namanya Ahmad. Ketika nyampaikan qala haddatsana Mahmud gitu. Jadi Ahmad duluan Mahmud karena belum memayis tadi kan berbahaya. Fala yasihu tahammul fala yasihu tahammulu man la tamyizalahu li sigharin. Maka tidak dibenarkan mengambil atau tidak dibenarkan mengambilnya orang yang dia itu belum apa? belum punya tamyiz. Maksudnya orang itu kalau kecil belum memayis itu enggak di anggap dia pengambilannya karena sebabnya karena kecilnya tadi itu. Alasannya ya? Naam. Wa kadzalika law fuqida tamyizuhu likibarin atau sebaliknya, dia sudah besar, sudah tua renta gitu ya. Sudah hilang apa? Sudah hilang tamyiznya karena sudah tua renta tadi, nggak bisa bedakan mana yang ya barakallahu fikum istilahnya Ahmad mana yang Mahmud, paham ya? Dia nganggap Ahmad itu ya Mahmud gitu loh ya. Dia nganggap Mahmud itu Muhammad misalkan. Kan enggak bisa bedakan lagi karena tua. Jadi biasanya seakan-akan kalau antum saksikan kalau orang tua sudah semakin tua itu kayak kembali ke anak-anak kecil lagi rasanya. Maksudnya diperhatikan tuh kayak tingkah lakunya kayak anak kecil itu kalau udah tua, tua renta itu biasanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dalam keadaan posisi e, mumayyiz itulah yang bisa dikatakan hadisnya bisa diterima. Nah, kita lihat au ghair nam. Eh au ghairuhu fala yaslihu Nah, atau yang selainnya maka tidak dibenarkan apa? Pengambilannya itu nggak dibenarkan. Ya, maksudnya masih dikhawatirkan nanti keliru. Intinya apa barakallahu fikum? Kalau yang tahammul mengambil hadis itu adalah orang yang tidak bisa memayis, tidak bisa beda-bedakan, nah maka tidak diterima apa? Nah barakallahu fikum, awak eh, tidak terima enam pengambilannya karena dikhawatirkan keliru tadi. Yang kedua akal punya akal. Yang kedua syaratnya harus apa? Punya punya akal. Fala yasihu tahammulil majnun wal apa itu? Wal ma'tuh. Nah, ma'tuh itu cacat ya. Ya kan? Apa? Ghabi ya? Ayo nah ghabi atau istilahnya nah barakallahu fikum uh, intinya tidak apa tidak seperti yang biasanya. Naam. Maka enggak dibenarkan tahammulil majnun ya, tidak dibenarkan pengambilan hadis dari orang yang atau istilahnya majnun orang gila. Jadi orang gila yang ngambil hadis itu enggak dibenarkan karena nanti khawatirnya disampaikan lain. Bermaktuh itu biasanya orang yang cacat yang dia itu nah barakallahu fikum istilahnya itu eh, bodoh yang sangat lah sehingga nanti kalau dia menyampaikan pun juga penyampaiannya enggak seperti apa yang dia ambil. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kemudian yang ketiga as minal mawani' yaitu selamanya dari penghalang-penghalang yang ada. Nah, jadi syaratnya yang pertama itu mumayyiz, yang kedua berakal, yang ketiga adalah selamat dari mawani penghalang-penghalang yang ada. Fala yasihu ma ghalabati nu'asin au nam laghatin katsir aw syahilin kabir. Nah, maka nggak dibenarkan pengambilan hadis dari orang yang dia tuh sukanya ngantuk terus. Nah, seringnya ngantuk terus sehingga dikhawatirkan ketika ngambil hadis dalam keadaan yang ngantuk itu loh. Gurunya ngomong eh, ngomong misalkan hadatsana Ahmad, kata dia ngantuk dengarnya Mahmud. Paham ya? Akhirnya menyampaikannya qala hadatsana Mahmud. Paham ya? Dikhawatirkan itu. Nah, karena biasanya orang ngantuk antum saksikan. Kalau ngantuk, antum nulis kelihatannya tangannya gini tapi yang antum terus lain. Enggak bukan sesuatu yang bisa dibaca atau kadang surat gini, paham ya? tertulis sendiri gitu biasanya kan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kalau hadis yang ngambil itu adalah orang yang ngantuk tadi itu, yang suka ngantuk, ngantuan istilahnya, itu bisa dikatakan apa? Nah tidak dibenarkan, khawatir nanti keliru yang dia sampaikan. Nah, atau dia nah barakallahu fikum nah banyak kekeliruannya. lah itu keliru ya? Hmm? Ya banyak kekeliruannya, banyak keluputannya, nah banyak lupanya sehingga apa sehingga dikhawatirkan nanti ketika dia menyampaikan hadis juga lain yang disampaikan. Au syaghirin kabir atau orang yang sibuk sekali. Nah, mungkin dia pedagang atau mungkin dia tajir kabir itu ya. Intinya sibuk dia. Nah, itu nanti dikhawatirkan ketika mengambil hadis juga tidak fokus sehingga ketika menyampaikan juga lain gitu loh. Yang seperti itu di nah barakallahu fikum eh, tidak dianggap periwayatannya dikhawatirkan apa? berbeda dengan apa yang dia ambil dari gurunya. Mau salah ya? Naam. Wa anwa'uhu katsiratun dan jenis-jenisnya masalah ini macam-macamnya banyak sekali. Faminha maka di antaranya adalah as-sama' min lafdz syekh. Nah ya, mendengar dari lafaz syekhnya. Wa arfa'uhu ma yaqa'u imla'an. Nah, barakallahu fikum dan kemudian dia mengangkatnya. Eh, barakallahu fikum. Naam Sesuai dengan apa yang dia atau dalam arti bentuk bentuknya tulisan. Nah, barakallahu fikum yang dia catatan yang dia tulis. Ini banyak jenis sama jenis jenis-jenis atau macam-macam mengambil hadis. Itu banyak sekali. Nah, barakallahu fikum di antaranya adalah mendengar langsung dari lafaz syekhnya dan dia nanti bisa bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum eh, yang dianggap dia sampai ke syekhnya itu tulisannya itu. Karena dia mendengar langsung dari lafaz tersebut. Nah, yang kedua al-qiraah. Al-syekh wa yusama na'am barakallahu fikum al-arab. Yaitu membaca sebuah bacaan na'am di hadapan syekhnya dinamakan dengan apa? menyodorkan. Sodorkan bacaannya sehingga apa? Sehingga setelah selesai nanti Nah, syekhnya baru mengizinkan dia karena bacanya bagus. Nah, barakallahu fikum, barulah dia nanti apa? Nah, barakallahu fiikum bisa meriwayatkan hadisnya. Yang ketiga ijazah, wa ya an ya'dana syekh bi riwayatin anhu. Kalau ijazah itu enggak perlu atau bacakan di hadapannya. Nah, misalkan atau pernah belajar mas dia saja, kemudian gurunya itu apa? Gurunya memberikan ijazah, memberikan izin untuk apa? Untuk orang tersebut meriwayatkan darinya. Sawaun adzina lahu lafdan aw kitabatan. Pengizinannya itu lafat, lafatkan aku izinkan kamu untuk mengajarkan semua kitab yang aku karang misalkan. Lafat itu kan atau dengan tulisan. Telah aku izinkan si fulan untuk mengajarkan semua artikelku atau tulisan yang aku tulis misalkan. maupun seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ada pun syarat-syaratnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai ijazah. Eh, riwayat dan ijazah itu dianggap benar menurut jumhur manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum Wallahu a'lam suwab Alhamdulillah rabbil alamin.